Yang ketiga, tuh Nabi akan mati, Nabi sekarat. Mengapa begitu sengsara? Nabi, Nabi kekasih Allah saja begitu sengsaranya. Alangkah lebih-lebih sengsaranya pengikut-pengikutnya. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita golongkan malaikat? Dia adalah manusia biasa. Susunan konstruksi badaniyahnya, badaniyah beliau biasa. Nilainya besar. Jika gigi kita dicabut, jika bulu mata kita dicabut, apalagi tangan kita dipotong, maka kita akan menjerit-jerit kesakitan. Apa sebabnya? Sebabnya karena benda-benda itu dari tanah. Benda yang dari tanah tadi akan berpisah dengan roh yang bukan dari tanah, maka perpisahan itu menyebabkan sesuatu sakit. Hmm, wajar. Selain itu, tergambarnya di hadapan kaum muslimin bahwa Nabi SAW merasa seperti sekarat. Itu sebagai ingatan kepada kita umat manusia. Bahwa kita yang hina ini akan mati juga. Dan kita yang penuh berlumuran dosa ini akan mengalami al-maut. Bagaimana kita nanti. Jadi kalau itu diperlihatkan sebagaimana yang disebut oleh sebagian hadis bahwa Nabi mengalami seperti sekarat, maka hal itu wajar dan untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini supaya jangan sampai kita bermaksiat jangan sampai roh kita akan lebih sukar keluar nanti tapi hendaknya diketahui bahwa umat Islam tidak segila mereka yang mengatakan bahwa ada manusia seperti kita dikatakan anak Tuhan anak dewa atau orang yang mengatakan ini anak matahari anak kayangan dan lain-lain itu mitos-mitos kuno, kuno dan kata dongeng-dongeng yang tepih-tepih ngekengeng itu sekarang tidak bisa orang menerima itu. Bahwa ada matahari melahirkan anak. Siapa? Kaisar Jepang. Orang yang waras tidak mungkin menerima itu. Tapi justru di Eropa mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Itu sebabnya pemuda sudah tidak mau ini agama. Itu sebab pasarannya di sana, bursanya di sana sudah ada. Mereka lari ke tempat orang-orang yang masih awam dan yang setengah melarat, diiming-iming dengan duit supaya masuk agama mereka. Pertanyaan yang keempat, Islam mengatakan bahwa wanita sejajar dengan pria. Tetapi ternyata hingga kini belum ada wanita menjadi imam di masjid. Berkhutbah pada Jumatan di masjid. Tapi di Kristen sudah ada wanita menjadi imam di gereja berkhutbah dengan begitu berita bahwa ada bahwa wanita sejajar pria juga omong kosong belaka malah ada wanita Islam yang masuk Nasrani mengatakan bahwa wanita Islam adalah manusia yang paling malang di dunia dan akhirat mengapa karena wanita Islam di dunia bisa dimadu sedang nanti bila mati dan masuk surga, prianya bermain-main dengan bidadari, sedang wanitanya gigit jari. Karena wanita tidak bisa jadi bidadari. Dan di surga tidak ada bidadara. Jadi di surga wanita Islam pun bisa dimadu. Bahkan lebih menderita di surga. Bukankah wanita Islam itu manusia yang paling sial? Orang-orang di luar Islam sampai sekarang Memperalat wanita. Memperalat perempuan untuk kepentingan ekonomi mereka. Untuk kepentingan seks mereka. Perempuan sejak zaman Romawi dijadikan barang mainan. Jual beli. Tukar menukar. Dipakainya sebagai orang menyunting kembang di dadanya. Digandeng ke majelis-majelis. Dijadikan seperti budak alat dijadikan pula alat propaganda. Kalau ada orang punya uh, kalau ada dealer skuter misalnya, nanti itu skuter ditaruh gambarnya bersama wanita setengah telanjang di majalah seperti Tempo, lalu kita bilang ini skuter keyakinan Itali. Perempuan yang dipakai. Gambar perempuan itu yang dipakai untuk mencari keuntungan. Jadi yang untung bukan wanita, yang untung mereka Mobil mesti pakai gambar wanita setengah telanjang. Mau jual rokok meleboro, kretek bentul dan jarum. Itu nanti ada wanita atau orang laki-laki dengan wanita. Wanita itu dicanda kemana-mana. Bikin korek api nanti gambarnya perempuan. Yang untung itu bukan perempuan. Perempuan itu di, di, diedarkan gambarnya. Dia tidak dapat satu apa-apa. Yang untung perusahaan-perusahaan itu. Jika wanita itu sudah kawin maka identitasnya hilang. Orang tidak bilang namanya istri Ustadz Husin, tapi dia bilang Bu Husin. Habis, namanya dia habis. Nama saya yang muncul. Ini memperkosa hak wanita untuk namanya dikenal. Kemudian kalau itu wanita dipekerjakan di pabrik, ongkosnya dibawa ongkos laki-laki. Lalu wanita disuruh lincak-lincak di atas podium dansa striptis. Maaf, maaf. Dansa telanjang bulan. Kesian itu orang disuruh lincah-lincah ditonton oleh laki-laki yang berdesi, eh, topi, tangan kaki kaosan semua. Dia melihat orang telanjang di hadapannya, lalu dia dapat duit. Kok malah menyebut Islam tidak mensejajarkan wanita dengan perempuan. Islam menghormati wanita. Kalau itu wanita sudah kawin dan dia punya rumah, dia mau menjual rumah, tidak boleh menurut undang-undang barat yang salibis. Harus persetujuan suaminya. Kita tidak. Hukum Islam itu perempuan bebas untuk menjual barangnya sendiri. Kecuali kalau sang suami mempunyai andil di situ. Baru suami harus dimintai izin. Tapi kalau hasil pusakanya dari ibunya misalnya, suami tidak usah ikut tahu. Hanya cuma diberitahu saja, saya jual, tidak apa-apa. Dikasih duitnya suami terima, tidak dikasih, tidak tidak menjadi wajib perempuan mengasih suaminya. Jadi akhirnya itu perempuan maaf-maaf dijadikan tukang pijat hostess. Dijadikannya berkeliaran di kereta api untuk minta pesanan eh, makanan orang. Apakah ini menghormat wanita ya? Di airport yang besar-besar di Eropa, di mana itu perempuan yang ngepel itu eh, lapangan terbang. Apakah ini menghormat wanita? Tanpa pamreh pakai emansipasi-emansipasian, Islam tidak pernah berbuat seperti itu. Islam menghormat wanita. Islam meletakkan wanita itu di tempatnya, di rumah tangga. Dilarang keluar kecuali untuk kepentingan. Yang betul-betul syar'i. Apa lantas di rumah tangga ini? Apa dikurung begitu saja? Tidak. Dia disuruh menjaga benteng ini. Kalau ini jogruk, habis ini masyarakat. Saudara tahu kenapa Amerika sekarang ini? Dekadensi moral. Kenapa orang-orang Amerika sekarang bunuh-membunuh, rampok-merampok? Apa sebab? Tidak ada sebab lain, kata bekas seorang jaksa agung di Amerika. Hanya karena satu. Karena rumah tangga bejat. Karena perkawinan tidak berhasil, tidak sukses. Apa sebab tidak sukses? Ya, karena tidak bisa masing-masing memegang tempatnya. Suami pergi ke kerja, ke kantor, istri juga pergi ke kantor. Rumahnya kosong, anak-anaknya keliaran. Datang masing-masing capek, anaknya dipukuli dan sebagainya. Begitu keadaan wanita barat naungannya kristianisasi kok mau ngorek-ngorek Islam jika perempuan tidak diajukan menjadi imam Jumat karena ada beberapa sebab pertama karena Jumat itu sifatnya umum lelaki pun juga hadir dan salah jika imam mereka seorang perempuan sebab perempuan bisa mempesonakan lelaki itu perempuan di hadapannya laki. Yang berbuat begini adalah barat. Perempuannya didahulukan, dia di belakangnya. Sedang ini dalam sholat. Kalau itu perempuan suaranya indah, malah mempesonakan laki-laki di belakangnya. Kalau badannya kelihatan tinggi dan lain-lainnya orang laki-laki malah macul pikirannya ke situ, tidak sholat. Dua, ada kebiasaan wanita yang memang tidak bisa menjadikan dia imam kebiasaan maaf-maaf bulanan seorang perempuan. Kalau datang bulan, sholatnya batal. Lah kalau dia ngimami Jumat atau khatib, lalu kebetulan maaf-maaf datang kebiasaan bulanannya, bagaimana dia turun dari mimbar, bubar itu Jumatan. Dan sulit dibayangkan orang perempuan memimpin jamaat Jumatan, kemudian ia harus turun dari mimbar atau keluar dari sholatnya karena ia mendadak menstruasi, maaf-maaf. Dan Islam toh tidak menutup kemungkinan perempuan itu menjadi imam. Jika seandainya perempuan itu mau jadi imam kepada orang-orang perempuan juga. Kalau perlu mereka mempunyai masjid sendiri untuk menjadi imam kepada orang-orang perempuan. Tidak menjadi soal. Jika Anda mau membuka masalah poligami, maka Anda harus lebih dulu membaca Bible. Kitab Samuel 2, asal 5 ayat 13. Dawud mengambil lagi beberapa gundik. Perhatikan ya, gundik bukan istri. Beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Kemudian saya bacakan lagi dalam kitab Raja-Raja jilid 1 ayat 11 pasal 3. Ia Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jangkep seribu. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 10. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1. Kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 dan 6. Samuel juz 1 ayat 1 eh, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Rael Kana bin Yeroham bin Ali bin Elohi eh, bin Eliho bin Tohu bin Zuf seorang Efraim orang ini mempunyai dua orang istri satu bernama Hana dan satu bernama Penena kita belum baca juga tentang Santo Agustinus tahun 354 dan 430 Masehi uskup daripada Hippo yang mengatakan bahwa poligami bukanlah kejahatan. Paus Santo, namanya Santo Gregorius II di Konstantinopel. Raja Henry ke-8, Raja Inggris tahun 1491 1547 dia punya enam istri ada riwayat ahli sejarah mengatakan dia punya delapan istri kemudian Martin Luther rahib Roma Katolik berkebangsaan Jerman yang akhirnya menjadi pendekar gereja Protestan tahun 1483 dan 1546 mengemukakan persetujuan persetujuannya terang-terangan bahwa Philips kedua mengambil istri yang kedua. Dan akhirnya dalam ensiklopedia Amerikana di bawah judul poligami dikatakan bahwa gereja-gereja tidak menghalang-halangi raja-raja Kristen mengawini lebih daripada satu istri. Dan di waktu gereja Katolik melarang poligami pada tahun akhir-akhir ini jadi 1918. Jadi sebelum saya lahir tiga tahun. Gereja Katolik baru mengeluarkan larangan dalam satu kodeks Iurus Canoceli pasal 1118 melarang poligami. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah meningkatnya pelacuran. Meningkatnya homoseksualitas. Kriptogami. Konkubinat. Pergundian. Banyak anak zina. Dan akhirnya seperti sekarang ini free sex. Sebenarnya semua perempuan di dunia ini. Jika sedar akan keadaan mereka akan pasti bersyukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada Nabi Muhammad saw. Nabi yang menerima wahyu Allah itu. Poligami dalam Islam ini tidak pernah dianjurkan, apalagi diwajibkan. Islam menganggap masalah poligami ini darurat. Darurat itu artinya keadaan yang sudah tidak bisa tidak orang harus menempuh itu atau zina. Daripada zina, Islam mengarahkan kita memilih kawin. Misalnya, orang yang mempunyai istri tidak dapat melayani suami karena sakit. Kedua, karena istri itu mandul, sedang suami kepingin punya anak. Kalau suami merasa kesian kepada istri, mengingat budinya, dia bisa sabar. Tidak punya anak tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak sabar, diharamkan dia punya gundik. Walaupun separuh gundi, apalagi 700 seperti tadi. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Walan ta'dilu bainan nisa walau harastu Annahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Allah nanti. Kenapa tidak? Kalau Allah sudah bisa bikin bidadari untuk kita lelaki, apa Allah tidak bisa membuat bidadara untuk perempuan? Kemudian pertanyaannya, Menjadi Islam harus kehilangan identitas. Nama diganti Arab. Pakaian diganti. Prianya harus kemul-kemul seperti orang sakit pria, eh, malaria. Ya. Yang wanita harus gerumjung-gerumjung seolah-olah khawatir diperkosa lelaki. Yang semua pakaian tersebut menurut cerita kuno harus demikian. Karena maaf-maaf ada kata-kata kurang pantas karena mereka tidak pakai celana dalam. Sehingga bila ada hasrat seks timbul tidak merepotkan masing-masing. tidak ada paksaan untuk berbuat atau mengganti nama kecuali dengan senang hati. Kalau kita tidak mau ganti nama, misalnya seorang muslim namanya Waluyo, tetap Waluyo, tidak ada apa-apa. Namanya Kartosuwiryo juga tidak apa-apa, tetap Kartosuwiryo, muslim. Malah dianggap orang dia fanatik muslim. Muslim fundamentalis. Tidak ada satu orang yang mengatakan harus dia ganti Umar, Abu Bakar, Husain dan sebagainya. Kecuali yang mau. Saya kira orang seperti ini tidak boleh nuding Islam, nuding dirinya. Kita sering melihat orang kelahiran Pujon misalnya. Dia masuk Kristen, kena propaganda Kristen, masuk Katolik, lantas diganti namanya oleh gereja dengan nama Agustinus. Orang kelahiran Pujon. Wajahnya seperti kita. Tidak segagah Paus Agustinus, putih orangnya gagah. Tapi ini gereja yang mengganti namanya waktu baptis. Kita tidak pernah mengganti orang namanya. Betul saudara? Jangan sampai kita dibujuk ya orang. Jangan sampai kita dikirta orang. Yang mengganti nama ini sebetulnya mereka. Nah ini kembali, thief cry thief. Maling teriak maling. Ya, saudara-saudara. Uh, ah, Suciati misalnya, diganti dengan Maria. Tentunya dengan alasan yang sama. Saya kira tepat sudah sudah jelas. Kemudian dia bilang wanita gerumjung-gerumjung, seolah-olah kuatir diperkosa laki-laki. Kenapa orang Katolik menyerang jilbab? Yang diajarkan oleh Islam kepada hamba-hamba Allah perempuan yang demi menjadikan dia lebih eh, sopan, kelihatannya lebih terhormat, dan kelihatannya lebih suci. Mengapa orang-orang Katolik dan orang-orang Nasoro dan orang-orang jahiliyah kok ngamuk bangunkan ini dunia dan tidak mendudukkan karena jilbab apa sebab lambuk pegio pada non-non perempuan biarawati itu coplo ono dulu kudungnya jadi itu orang katolik kudungan itu kok dibiarkan nyonya-nyonya Belanda itu yang datang ke sini pakai kudung kok dibiarkan kenapa dah itu dulu disuruh buka katanya oh ya dia orang gundulan buka walaupun dia gundulan tidak apa-apa tunjukkan bahwa kamu betul-betul mempunyai pendirian Katanya itu perempuan-perempuan katanya gundulan karena dia sudah kawin dengan Yesus dan tidak mau dunia pakai kudung. Nah itu bukan kok jadi umat islamnya ini. Jadi sekarang jelas. Yang dirah ini Islamnya dan ajaran Islam. Bukan jilbabnya. Sebab mereka memakai jilbab. Dunia orang-orang barat sana yang beragama salibis itulah yang pertama-tama mentradisikan tidak pakai celana dalam. Sampai gadis-gadis kita bangsa Indonesia ketularan. Dan ketularan pula kelakuan barat anti BH, tidak pakai kutang. Ini mereka yang bawa ini. Dari mana orang Indonesia tahu adanya tidak bertradisi tidak pakai kutang sebagian itu? Kalau tidak dari mereka, dari mana? Sumber kejahatan Yahudi dan mereka ini. Lantas mengapa dunia marah tentang jilbab yang suci dan mendiamkan baju hipis? Orang perempuan pakai jilbab terhormat suci, holy, diributkan. Tapi itu nyonya-nyonya gelandangan, hipis, pakai kutangan saja, bahkan celananya itu hampir di pangkal paha, itu dibiarkan. Kenapa gadis-gadis kita pakai baju oblong, kaos oblong, coret-coretan, I love you, yang tidak pantas, tidak pokro, itu kok dibiarkan? Apa latar belakang ini? Kita saya tidak berat untuk diem. Tapi lama-lama kita ini diperbodoh orang, saudara-saudara. Pakai jilbab. Dan wajib pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab, itu perempuan artinya sudah melek ke barat. Ke internasional atau zionisme internasional. Meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau istrinya meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Perlu apa saya punya istri yang tidak mau berpakaian sebagaimana yang dimaukan oleh Rasulullah SAW? dan bukan dari pikiran beliau tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu apa? Untuk apa saya memberi anak makan sampai dia besar lalu dia jalan pakai tak pakai kutang atau mau pakaian eh, olahraga di atas lututnya, di atas pahanya. Itu semua jalan katanya untuk olahraga. Apa untuk itu kita hidup? Apa tidak ada cara olahraga kecuali itu? Apa ini dimaukan oleh Allah? Apa ini mau dimaukan oleh adat istiadat bangsa Indonesia yang bersopan bermula? Apa ini dimaukan oleh Pancasila? Apakah ini justru dari salibisme internasional, dari Zionisme internasional, justru akan melicinkan pelacuran, memperbanyak jumlah orang bunting dan menggugurkan kebuntingan, memperbanyak jumlah orang yang lupa kepada Allah dan ingat cuma kepada maksiat, kepada pacar dan pacarisme. Malah ada beberapa kantor Bangsa Indonesia ini kalau mau masuk kantor itu disuruhnya pakai sepatu. Beli sepatu hamba Allah ini. Tapi hipis pakai sandal, sandal jepit itu dan kumal. Bolong tengahnya. Dilayani oleh kantor itu. Dengan senang hati. Baunya na'udzubillah min dalik. Kalau itu orang seluruh disegoro mati semua iwaknya. Dilayani dengan senang hati karena dia orang Perancis maaf maaf saudara-saudara bulu dia punya tangan ini lengannya tangan itu pangkal tangannya itu bulunya melambai-lambai kok dihormati kenapa seorang Indonesia sesama bangsa pakai sepatu ya sopan itu kemauannya barat apa kita ini sudah berkiblat barat Nah, muslimin rahimakumullah kenapa orang harus begitu Pernah saya naik kapal Itali, kapal turis. Ya juga dipaksa gitu. Lihat ini full dress. Anda mesti pakai baju lengkap. Kesi, baju ini. Saya bilang saya tidak punya, saya punya baju ini saja. Oh, tidak bisa makan sini. Kalau tidak bisa, tuan kirim makan saya ke kamar. Tema saya beli tiket ini dengan sak makannya sekali. Kita yakin bahwa bukti akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan saya pakai gamisan. Saya bilang sama teman-teman saya ada tiga, pakai opiamaan semua. Kenapa kita mesti ditundukkan? Ini namanya ini namanya kebudayaan yang dijejalkan kepada bangsa yang masih dianggapnya terbelakang. Ada pertanyaan lagi yang bunyinya kalimat bismillah